Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha la syarika lah. anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu amma ba'd. Berkata rahim, berkata rahimahullahu taala, Fa'idha qila Maka jika dikatakan kepadamu, Fama hukmu taswiri zawati arwahi. Maka apa hukumnya? Apa hukum dari menggambar atau memfoto zat-zat yang memiliki ruh? Yaitu apa hukumnya menggambar makhluk bernyawa seperti manusia, binatang-binatang, yang memiliki nyawa. Maka beliau hafizahullah ta'ala yaitu Syekh Yahya hafizahullah membimbingkan fakul maka ucapkanlah ketika ditanya dengan pertanyaan tadi ucapkanlah taswiru zawatil arwahi min kabair dzunub menggambar makhluk bernyawa itu termasuk dari dosa-dosa besar atau termasuk dari pembesar-pembesarnya dosa. Dan telah kita sebutkan bahwasanya ciri-ciri yang disebut dengan dosa-dosa besar itu ketika ancaman pelakunya itu neraka, itu dianggap sebagai dosa besar. Atau pelakunya itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka itu termasuk dari dosa besar. Dan dikatakan di sini taswiru zawatil arwahi min kaba'iri dzunub menggambar makhluk bernyawa itu termasuk dari dosa besar kecuali dalam perkara darurat yang memang diharuskan seperti pembuatan paspor atau yang berkaitan dengan KTP atau surat-surat penting yang memang diharuskan oleh pemerintah yang tidak boleh yang tidak boleh tidak harus kita lakukan. Maka hal tersebut perkaranya kembali dosanya kembali kepada orang yang membuat peraturan itu. Kita tetap mengingkari. Dan bagaimana dengan misalnya seorang lelaki istrinya bercadar ketika dia ingin ingin untuk dibuatkan kartu tanda penduduk atau paspor atau yang semisalnya. Karena ada dari seseorang bertanya, apakah dia membiarkan lelaki lain memfoto dia? ataukah dia sendiri yang akan foto? Jadi dia mempertanyakan seperti itu. Maka jawabannya, biarkan orang lain yang foto. Yang penting dia temani. Misalnya yang foto itu laki-laki, kantor, dia antar, dia masuk ruangan temani. Kemudian dibuka mukanya, difoto, biarkan orang pengurus itu yang foto. Jangan dia yang foto. Karena ada yang berpemahaman biar dia yang foto. Jangan sampai istrinya dilihat orang. Dia pun foto sendiri. Dia terjatuh ke dalam dosa. Tapi kalau misalnya dia hanya menemani datang masuk bersama istrinya, nanti orang lain foto, yang penting dia perhatikan. Melihat kepada istrinya. Setelah foto, ditutup lagi baru keluar. Tapi kalau dia yang foto sendiri, dia terkena ancaman dosa. Karena telah memfoto melakukan perbuatan yang dilarang. Dan beliau sebutkan dalilnya. Wa dalilu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan Inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya paling pedihnya bagi manusia azab pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terkadang orang membeda-bedakan menyatakan kalau dengan kamera, dengan foto yang biasa dilakukan itu itu bukan menggambar. Yang menggambar itu hanya melukis kata mereka. Semua masuk. Yang melukis itu zaman dahulu orang bisa melukis sampai persis seperti orang yang ia lukis, yang dia ukir. Adapun zaman sekarang sudah canggih, teknologi langsung bisa. Dan sebagian yang membolehkan dari ulama-ulama atau dari para masyayikh di Saudi Arabia menyatakan kamera atau foto itu seperti cermin kata mereka. Cermin ada juga bayangan kan. Mereka kiaskan dengan cermin. Ini tidak sama. Kenapa? Karena cermin kita hanya lihat muka kita, kita pergi hilang. Seperti bayangan matahari seperti itu. Adapun kamera ini disimpan lagi nanti gambarnya fotonya disimpan suatu saat nanti dimunculkan dan disebutkan dalam atar atau di dalam Sahih Bukhari tentang masalah kenapa diharamkan gambar? Karena sebabnya pertama, gambar tersebut pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Karena mereka melihat tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar yang mereka anggap saleh telah meninggal. Untuk mengenang jasa mereka, syaitan besikan kepada mereka dibuatkan gambar pertama kalinya diukir gambar-gambar, dibuatkan gambar dulu seperti orang yang meninggal. Syaitan karena memiliki metode dalam menyesatkan umat, dia pun mengakhir-akhirkan. Satu abad kemudian datang, dibisikkan kepada anak keturunannya, bagaimana kalau foto ini diagungkan, maksudnya diperbaiki. Ini nanti foto juga akan hilang, bagaimana kalau dibikinkan ukiran, gambaran misalnya di tembok diukirkan seperti itu. Mereka pun, oh iya betul juga. Dilakukanlah. Dan kita dapati di daerah kita, yang namanya foto orang tua yang dikenal sakti dahulunya, itu dicari fotonya. Fotonya ternyata diagungkan. Bahkan mereka sampai berdoa atas berkah disebutkan nama kakeknya. Ini kita dapati daerah kita. Biar sakti katanya, ngambil kerisnya disebutkan atas berkah kakekku disebut namanya. Baru dia katanya sakti Nah, dan di kaum tersebut setelah generasi kemudian datang lagi syaitan membisikkan kalau hanya ukiran itu digambar belum terlalu bagus. Gimana kalau dibangunkan seperti monumen patung? Mereka pun ya ikuti lagi. Diikuti lagi. Belum disuruh untuk sembah. Ketika sudah bangun monumen atau patung, belum disuruh sembah. Satu abad kemudian datang lagi syaitan membisikkan kaumnya. Mereka ini orang baik, orang saleh yang sangat dekat dengan Allah. Kalian ini pembuat dosa, tidak seperti mereka. Bagaimana kalau kalian berdoa kepadanya? Nanti dia yang antarkan doanya kepada Allah. Allah lebih kabulkan dibanding kalian. Mereka pun, oh iya ya. Langsung disembah, disujuti, Ber, berdoa kepadanya. Itu tipu daya dari syaitan. Seperti itu. Dan perbuatan ini pun didapati di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Ka'bah dibuatkan gambar Ibrahim, Maryam dan Ismail. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dakalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-baita. bahwa fihi surat Maryam. Dalam riwayat lain surat Ismail. dan riwayat lain surat Maryam wa Ibrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam Ka'bah mendapati gambar di dalam Ka'bah tersebut gambar Maryam radhiyallahu anha, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain menyebutkan mendapati gambar Ismail. Riwayat lain juga menyebutkan mendapatkan gambar Ibrahim. Dan belum tentu gambarnya seperti itu. Kita lihat sekarang orang mengagungkan gambar para wali atau gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah seperti itu gambarnya? Dari mana mereka dapat? Sementara dahulu belum ada kamera-kamera ngarang-ngarang mereka dibuatkan jenggot dipasang imamah sudah jenggot itulah Syekh Abdul Qadir Al Jailani ini didapati para wali-wali pun dipajang sampai dipajang di dalam masjid dipajang gambar gambar padahal gambar dengan adanya gambar itu tidak masuk padanya malaikat dan orang melakukan gambar hukumannya dengan azab yang sangat pedih seperti ini Kemudian beliau sebutkan lagi dalilnya wa fi hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu dan di dalam hadis Abi Juhaifah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil qalb Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harganya anjing ini tersebar di kalangan kita nanggung anjingnya kalau kita pindah tempat anjing kita ini gimana ayo kasihkan Nasara. Nanti kita ambil gitar, ganti tukar dengan gitar atau itu banyak kita dapati. Kalau di Ambon orang-orang awalnya orang yang tidak mengerti sholat, yang mengaku muslim, anjingnya nanti ditukar dengan sopi, minuman keras. <laughs> ditukar. Ini kita dapati di sana. Ketika ada seorang teman pergi melewati gunung bersama teman-temannya ingin melihat pemantauan di gunung, pandangan di gunung, mereka naik melewati gunung dua hari diikuti anjing. Kehilangan jejak sampai tembus di kampung sebelah gunung. Mau balik naik naik perahu kecil. Pemilik perahu tidak mau dibawa anjingnya. Akhirnya diapakan? Ditinggal. Terus ada yang, yang bilang tinggal saja nanti saya ambil anjingnya, saya tukar dengan sopi, dengan minuman homer tadi. Jadi sudah haram digunakan untuk yang haram lagi, numpuk keharamannya. Patamani dam dan harganya darah. Misalnya dia menjual darahnya sendiri, kelebihan darah dia. Menyuruh diambil darahnya, baru dia jual belikan darahnya. Nah ini yang di, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan titik-titik di sini masih ada yang yang larangan lainnya. Kemudian beliau sebutkan wala anal musawwir dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat musawir pembuat gambar tadi dan disebutkan dalam hadis lain la'anallahu al musawirin Allah melaknat para tukang gam, tukang gambar laknat yaitu dijauhkan darinya kebaikan dijauhkan berkah dijauhkan kebaikan darinya dan hadis ini akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Al Bukhari dan nanti akan disebutkan keterkaitan antara menggambar dengan syirik memiliki keterkaitan. Bukan berarti kita menyatakan orang membuat gambar itu musyrik. Jangan sampai, bukan seperti itu. Atau kita menyatakan orang menggambar itu terjatuh kesyirikan. Bukan. Tapi nanti dilihat keterangannya. Disebutkan kemudian oleh beliau, Hafizahullah Ta'ala, Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu, Fama ta'alluqu taswiri zawatil arwahi bisyirki. Apa keterkaitan menggambar makhluk bernyawa dengan syirik? Apakah dia memiliki keterkaitan, memiliki hubungan? Fakul, maka katakan, Inna taswira khalqun yakunu bihi al-musawwiru mudahiyan wa musyarikan illahi azza wa jalla fi dhalik. Sesungguhnya, menggambar, menggambar atau memfoto atau yang semisalnya itu adalah khalqun, menciptakan. Dia mengadakan kan, yang tadinya belum ada yakunu bihil musawwir maka keberadaan dengannya itu dia membuat gambar mudahian menyaingi Pemusyarikan. dan bersyarikat menyerikatkan menyaingi menyaingi bagi Allah azza wa jalla fi dzalika pada demikian itu makanya Allah subhanahu wa taala diperintahkan di hari kiamat nanti untuk dia hidupkan gambar yang dia buat diperintahkan hidupkan tiupkan roh padanya. Siapa yang bisa? Di sini saja, di dunia saja orang-orang Amerika berusaha menciptakan manusia. Diciptakan, apakah mereka bisa meniupkan ruh padanya? Tidak sanggup sama sekali bagaimana di akhirat kelak nanti. Ancaman azab mengelilingi, mengelilinginya. Sementara diperintahkan menghidupkan tambah berat ya. Tidak mungkin dia lakukan. Dan beliau sebutkan dalilnya. dalilu hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalilnya adalah hadis Aisyah. Semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah paling besarnya azab bagi manusia pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menyaingi dengan ciptaannya Allah. Membuat ciptaan ingin menandingi Allah dalam membuat ciptaan. Nah, ini memiliki keterkaitan dengan syirik seperti itu. Bukan berarti kemudian orang yang membuat gambar seperti yang kita sebutkan tadi musyrik bukan. Tapi dia telah terjatuh ke dalam perbuatan yang ingin menyaingi Allah. Ini termasuk dosa besar. Sebutkan hadisnya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis muttafaqun alaih sudah kita sebutkan. Kapan hadis itu dikatakan muttafaqun alaih? Kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari seorang sahabat yang sama. Misalnya hadis ini, oh hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, itu dikatakan muttafaqun alaih. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tapi beda sahabat, maka bukan dikatakan muttafaqun alaih. Ya, seperti hadis Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kita berbuat baik, sedekah. Senyum sama teman, sedekah. Mengucapkan salam, sedekah. Tambah lagi membantunya, memberikan sesuatu, sedekah. Bertambah sedekah. Dari kullu ma'rufin sadaqah diriwayatkan oleh Bukhari. Juga Muslim meriwayatkan tetapi tidak dikatakan mutafakun alaih karena al-Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Hudzaifah Ibn Yaman. Sedangkan al-Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi beda. Hadisnya tidak dikatakan muttafaqun alaih, kan tetapi dikatakan hadis riwayat Bukhari an Hudzaifah dari Hudzaifah. Rawahu Muslim an uh, rawahu Muslim an Hudzaifah diriwayatkan Muslim dari Hudzaifah rawahu Jabir an eh, wa rawahu Bukhari an Jabir diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir jadi tidak dikatakan tidak dikatakan muttafaqun alaihi Kemudian beliau sebutkan wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan قال الله تعالى berkata الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق yakhluqu Dan tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang pergi menciptakan sesuatu seperti ciptaanku, meniru ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk bernyawa tadi. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di kapan seorang dibolehkan menggambar ketika tidak ada kepalanya. Seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabatnya. Kalau harus menggambar, maka gambarlah tanpa kepala atau gambar selain makhluk. Makanya dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat wanita ketika mereka memiliki anak-anak suka main, dibuatkan boneka tanpa kepala. Boneka memiliki kaki, tangan, badan, tapi tanpa kepala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Juga gambar perintahkan oleh Nabi Sallam untuk dilepas kepalanya sehingga dia berbentuk seperti pohon. Jadi kalau dia sudah tanpa kepala sudah sudah boleh untuk dibiarkan di rumah di mana saja. Dan telah kita sebutkan tadi yang berkaitan dengan gambar yang memang diharuskan oleh pemerintah seperti surat-surat yang memang diharuskan atau KTV atau paspor atau yang semisalnya. Kemudian beliau sebutkan yang setelahnya. Fa'idha qila laka, jika dikatakan kepadamu, Ma ta'riful ibadah, apa pengertian, apa definisi ibadah? Fakul, maka ucapkanlah. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ibadah adalah nama yang mencakup terhadap apa-apa yang Allah cintai dan apa yang dia meridainya. Ini ibadah. Pengertian ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan diakui oleh para ulama, ini pengertian yang yang bagus. Dan ini beliau menyebutkan hanya sepenggal karena ibadah hiya ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batina. Itu pengertian ibadah yang lengkap, yang sempurna. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup terhadap setiap apa-apa yang Allah mencintainya dan dia meridainya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang sembunyi. Karena ada ibadah memang yang ditampakkan seperti salat berjamaah itu tampak dan ada ibadah yang tidak nampak seperti seorang salat lail di rumahnya, salat sunnah di rumahnya, ada yang bersedekah dengan tidak nampak, ada juga yang menampakkan ibadah-ibadah banyak. Jadi disebutkan di sini dengan pengertian ini mencakup semuanya, yang nampak maupun yang yang tidak nampak yaitu amalan tersebut dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ibadah yang sangat bagus yang diakui oleh para ulama tentang pengertian ini. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyun 'ankum." Jika kalian kufur, maka sungguhnya Allah adalah ghaniyun, maha kaya, 'ankum, merasa cukup daripada kalian. Allah kaya Fala yarda li'ibadihil kufur dan dia tidak meridai kepada hamba-hambanya dengan kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian, senang kepada kalian. Tidak hanya senang bahkan ditambah. Ketika seorang diberi nikmat oleh Allah, dia mensyukuri nikmat tersebut walaupun sedikit, maka Allah menambahkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan pada kalian. Dan jika kalian mengkufuri, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Kemudian beliau katakan lagi, Fa'idha qila laka, jika dikatakan kepadamu, Aina Allah, di mana Allah? Fakul, maka ucapkanlah. Beliau memberikan pertanyaan ini untuk menerangkan kepada kita karena orang ketika ditanya aina Allah dijawab fi kulli makan. Orang-orang sufi dari orang-orang yang mengaku sebagai asy'ariyin, asy'airah. Mereka menyebutkan kalau ditanya di mana Allah mereka katakan di mana-mana. Bahkan dibuatkan film-film, cerita-cerita Allah itu ada di mana-mana. Maka nah, beliau tanyakan di sini, Aina Allah? Ini seperti yang ditanyakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabiah kecil. Kemudian dimerdekakan dari perbudakan. Yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fakul maka ucapkan Allahu fis sama, Allah di langit. Mustawin ala arsihi, yaitu beristiwa di arsnya, di atas arsnya. Wadalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. A'amintum man fis sama'i ayyaksifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit, yang di atas langit? Untuk dia menjungkir balikan bagi kalian bumi. Fa'idha hiya tamur. Dengan itu dia pun goncang terbalik bumi tersebut hancur? Apakah kalian merasa aman? Jadi syahidnya di sini man fis sama yang ada di langit di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala Ar-Rahman 'alal arsh istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang memiliki nama Ar-Rahman memiliki sifat rahmah yang dia di atas arsh beristiwa. Ini menunjukkan kalau Allah di atas bukan di bawah. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis dan dalilnya juga adalah hadis Abi Hurairah. Semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya turun Rabb kita tabaraka wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia. Langit yang di atas dunia. Hina yabqa thulusul laylil akhi al-akhir. Ketika tersisa pada sepertiga malam terakhir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia. Dan ini pun dipertanyakan berarti meninggalkan. Tidak Allah maha, kemampu, maha mampu. Allah maha besar. Dia mampu atas segala sesuatu. Kemudian beliau sebutkan di sini yaqulu ini Allah berkata ini hadis qudsi. Kalau Nabi menyatakan bahwasanya Allah berkata, maka hadis tersebut adalah hadis qudsi. Dan ada perbedaan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an juga perkataan Allah. Akan tetapi orang membaca Al-Qur'an mendapatkan pahala. Setiap bacaannya dihitung per hurufnya. Lam aku alif lamim harf. Aku tidak mengatakan alif lamim itu huruf, satu huruf. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku katakan alif harfun, lam alamu harfun. Kemudian al harfun. Akan tetapi aku katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Adapun hadis qudsi tidak orang membacanya tidak mendapatkan seperti tidak mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran. Dan dia mendapatkan pahala ketika nanti membacanya melewati nama Nabi, dia bersalawat, dia mendapatkan keutamaan. Atau dia membacanya ingin mengamalkan hadis, mendapatkan keutamaan. Akan tetapi tidak seperti Al-Quran. Al-Quran dibakai, dibaca setelah Al-Fatihah ketika sholat. Adapun hadis kutsi tidak dibaca. Itu perbedaan diantara perbedaan antara hadis kutsi yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kutsi dan perkataan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau sebutkan sebutkan perkataan Allah di sini. Man yad'uni faastaji lahu. Jadi pada sepertiga malam terakhir itu itu waktu mustajab untuk berdoa, waktu dikabulkannya doa. Dan Allah katakan barang siapa yang dia menyeruku berdoa kepadaku pada waktu sepertiga malam tersebut, balahu maka aku akan mengabulkan doanya man yas'al man yas'aluni fa'u'tiyahu barang siapa memintaku memohon kepadaku maka aku akan memberikannya man yastaghfiruni fa'aghfir lahu dan barang siapa meminta beristighfar meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuni baginya muttafaqun alaih hadis ini muttafaqun alaih dan terkadang orang sudah melakukan hal ini katanya belum nampak mana pengkabulannya. Ini menunjukkan orang ini tidak sabar. Padahal disebutkan dalam hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang berdoa itu terkadang Allah kabulkan langsung, terkadang Allah akhirkan karena melihat kemaslahatannya. Kalau misalnya langsung Allah kabulkan mungkin memudaratkannya dan terkadang Allah menginginkan memberikannya di akhirat kelak. Jadi ada tiga. Atau Allah akan memberikan ganti yang lebih baik padanya. Empat. Jadi bisa hal tersebut. Menunjukkan tentang doa itu pasti dikabulkan. Dan kita ingat dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Kemudian beliau sebutkan wan nuzulu yakunu min a'la. Dan dan turun itu keberadaannya dari a'la paling tinggi, tidak mungkin turun dari bawah ke atas. Itu naik namanya. Kalau turun dari atas ke bawah. Jadi Allah turun dari paling tinggi di atas arsnya turun ke langit dunia. Maka ini menunjukkan kalau Allah itu a'la sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Rabbimu. Yang paling tertingginya. Paling tertinggi. Ini menunjukkan kalau Allah itu di atas makhluknya. Bukan berada di mana-mana. Maka ini sebagai dalil menerangkan tentang kesesatan orang menyebutkan Allah ada di mana-mana. Tanpa mereka sadari telah menghinakan Allah. Allah nanti ada di mana-mana. Di tempat kotoran juga nanti berarti Allah di situ. Na'udzubillah min dari keyakinan seperti ini. Dan kemudian beliau perjelas di sini pada poin yang ke-15, fa'idha qila dan jika dikatakan kepadamu, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Ini sebagai bantahan terhadap orang menyatakan Allah di mana-mana. Apakah Allah bersama kita? Fakul, maka ucapkanlah, katakanlah Allahu Azza wa Jalla ma'ana bi'ilmihi. Allah Azza wa Jalla bersama kita, yaitu dengan ilmunya. Bukan dengan dirinya langsung bersama kita, akan tetapi bersama ilmunya. Wadalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Wahuwa ma'akum aina ma dan dia bersama kalian. Di mana saja kalian berada. Dimanapun keberadaan kalian, Allah bersama kalian. Ini belum dijelaskan kalau ber, yang bersama itu ilmunya. Tapi nanti disebutkan pada ayat yang lain. Wa qawluhu dan perkataannya. Wahuwa Allahu fis samawati wa fil ard Ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia Allah di langit-langit, tafil ardi dan di bumi. Ya'lamu sirrakum, dia mengetahui apa yang tersembunyi bagi kalian. Ini menunjukkan mengetahui dengan ilmunya. Bukan berarti Allah bersama bersama orang, akan tapi dengan ilmunya. Allah bersama hamba tersebut dengan ilmunya. Ilmunya mengetahui segala sesuatu sirrakum perkara yang tersembunyi pada kalian wajaharakum dan perkara yang terang-terangan pada kalian Allah mengetahui wa ya'lamu ma taksibun dan mengetahui apa yang kalian lakukan apa yang dilakukan oleh makhluknya Allah mengetahui Qala qala Ibnu Katsir berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala al muradu annahu Allahu alladhi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard min sirrin wa jahrin